TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Iblis, setan kecil, Siapakah kau yang telah berani menghinaku sedemikian rupa? Siapa mereka, Amistah? Mereka adalah orang-orang dari Karang Sedana. Bocah laki-laki itu adalah putra mahkota Karang Sedana. Dan gadis kecil itu adalah dayangnya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Idris Apandi sebagai Ranghyang Prabu Sora, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Baginda Prabu Sora yang mendengar berita tentang kejanggalan di Pondok Resi Amista segera saja mengambil alih penyelidikan seorang diri. Setelah Seruni putrinya serta Kisura Praba, salah seorang panglima kepercayaannya meninggalkannya, Baginda masuk ke dalam bilik pribadinya dan kemudian dari sebuah peti kecil yang diletakkan di samping ranjangnya, Baginda Prabu Sora mengambil sebuah senjata kecil yang ternyata adalah sebuah kujang, kujang Cakra Buana. bukan tidak mungkin aku memerlukan pusakaku ini. Cerita Resi Amista tentang kedua bocah itu benar-benar mengusik hatiku kembali. Resi yang teramat sulit untuk kujatuhkan itu berhasil dikalahkan dengan mudah oleh salah seorang bocah itu. Hmm. Pastilah mereka memiliki suatu pegangan, sebuah senjata pusaka yang sangat sakti. Hmm. Aku akan melengkapi perbendaharaan pusakaku dengan pusaka yang berada pada bocah itu. Setelah menyelipkan senjata pusaka Cakrabuana di pinggangnya, Prabu Sora segera menuju Pondok Resi Amista kalian tidak juga akan menyerah, bocah? Hmm? aku, aku tidak akan menyerah. Tidak, tidak ada artinya kau menyiksaku. Bunuhlah saja. Bunuhlah saja kami segera. Karena kau tidak akan pernah mendapatkan yang kau inginkan. Hei bocah-bocah. Jika tidak mengingat kepentingan Seruni untuk bertemu dengan mereka, sudah kulepas satu persatu anggota tubuh kamu. Oh, aku akan bersabar menunggu di sini hingga kalian mau berdamai dengan aku. Hmm? Tidak, aku aku lebih baik mati. Hmm. Huh. Huh? Ya, kita buktikan saja. Apakah kau seorang bocah yang bodoh? yang akan membiarkan saja diri kalian tersiksa seperti ini. Hmm. Eh, tahukah kalian? Hmm? Kalian akan menjadi lumpuh jika beberapa saat lagi dalam keadaan seperti ini. Hmm. Hmm. Oh. Hah? Sayang, sayang sekali jika anak itu sampai menjadi lumpuh, Amista. Oh. Tuan Kukah itu? Benar. Ini adalah aku, Amis Tahol. Ada apakah tuanku malam-malam datang mengunjungi pondok hamba? <laughs> Bukankah dahulu kau pernah menceritakan tentang bocah ini? Nah, keributan kecil tadi jadi mengingatkan aku pada ceritamu dahulu. Hmm. Itukah dua bocah yang kau maksudkan? Ah. Be Benar, tuanku. Merekalah yang hamba maksudkan. Lalu yang kau lakukan, menyiksanya, memaksanya untuk menuruti kehendakmu? Hm, bukan itu caranya. Bukan itu caranya Amista. Hmm. Help! membebaskan Raden Purbaya dan Cempaka, Ranghyang Prabu Sora memandang keduanya dalam-dalam, seakan-akan hendak mencoba menilai, mengukur isi kekuatan yang terkandung di dalam tubuh kedua anak yang tengah meningkat remaja. Ah. Siapakah kalian sebenarnya? Hmm. Aku bertanya pada kalian, tahukah kalian dengan siapa saat ini kalian berhadapan? Tahu, tuanku adalah penguasa Indra Prasta ini. Bagus, kau dapat mengenaliku. Lalu mengapa kau bersikap tidak sopan seperti ini? Mengapa kau tidak menghormatiku? Hmm? Untuk apa? Kami menghormati manusia-manusia kejam, penguasa, penindas, orang-orang seperti kalian siapapun adanya. Tidak pantas untuk mendapat penghormatan. Iblis, setan kecil. Siapakah kau yang telah berani menghinaku sedemikian rupa? Siapa mereka, Amista? Mereka adalah orang-orang dari Karang Sedana. Bocah laki-laki itu adalah putra mahkota Karang Sedana dan gadis kecil itu adalah dayangnya. Siapakah nama bocah laki-laki itu? Purbaya, tuanku. Hmm. Putra Jaya Suntana ataukah Aji Konda? Putra Aji Konda. Benarkah kau telah berhasil mengalahkan Resi Amista, Purbaya? Hmm? Oh, bagaimana? Hmm. Satu saat, aku pasti akan dapat mengalahkannya. Satu saat, resi asing itu kan menerima balasan dariku. Hmm. Dia sama sekali tidak pernah menyadarinya, tuanku. Semua yang terjadi menurut penyelidikan hamba adalah di luar kesadaran mereka. Satu keanehan yang pernah hamba saksikan sendiri ketika hamba mengikatnya di sebuah hutan lebat untuk memaksanya bicara. Belasan ekor harimau besar menjaganya, mengepungnya, seakan-akan hendak melindunginya. Apakah kau pernah mencoba menelusuri tubuh bocah itu dengan kekuatan dalammu? Oh iya, pernah tuanku. Tapi hamba tidak menemukan suatu keanehan pun. Hmm. Bagaimana kau melakukannya? Dengan kekuatan tenaga sakti hamba. Hamba menelusuri seluruh bagian tubuhnya. Tapi tetap tidak satu sentuhan pun yang hamba rasakan. Hmm. Biarlah aku akan mencoba melihatnya. Hmm. Jangan khawatir. Kau akan tetap mendapatkan pusaka itu. Aku hanya merasa penasaran dan ingin melihat wujud dari pusaka itu. Nah, menyingkirlah Amista. Baik, tuanku. Hyang Prabu Sora kemudian duduk bersila di hadapan Raden Purbaya dan Cempaka yang duduk tenang tapi dengan pandangan yang menantang. Rang Hyang Prabu Sora kemudian memejamkan matanya dan tidak memperdulikan sikap kedua bocah di hadapannya. Sementara itu, malam menjadi semakin larut. Rang Hyang Prabu Sora mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk mencoba masuk dan menembus ke dalam tubuh kedua bocah di hadapannya. Benar-benar luar biasa Hyang Prabu Sora. Kekuatan yang terkandung dalam dirinya sangatlah luar biasa. Jika saja tidak ada aji lima bayang-bayang yang dilengkapi dengan kekuatan Pancasona, tidak mungkin aku akan mampu menghadapi beliau. Oh, puncak kekuatan batinnya mulai terungkap Seluruh tubuhnya kelihatan mulai dilapisi oleh cahaya tipis. Ya, ya, aku merasakan getaran itu. Aku merasakan adanya kekuatan lain yang bersemayam di dalam tubuh bocah itu. Oh. Raden Purbaya yang semula memandang Ranghyang Prabu Sora dengan sikap yang menantang, tiba-tiba saja meringis, merasakan adanya satu kekuatan halus yang menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat mencoba untuk menguasai dirinya dan tidak juga berhasil, Raden Purbaya kemudian berguling-guling sambil mengerang kesakitan. tahan melihat Raden Purbaya menggeliat-geliat bagaikan cacing kepanasan, segera mencoba untuk menolong junjungannya. Akan tetapi, belum lagi ia berhasil mendekati junjungannya, dadanya merasakan satu kekuatan halus yang menyusup masuk dan kemudian seakan-akan meremas-remas seluruh bagian dalam tubuhnya dengan liarnya. Dan gadis ini pun kemudian tak dapat menahan dirinya lagi. Sambil merintih dan mengerang kesakitan, cempaka berguling-guling dan menggeliat-geliat, menahan sakit yang tidak terperikan sebagaimana junjungannya. Keduanya telah menjadi pingsan, tuanku. Ya, aku telah berhasil menemukan kekuatan itu di dalam tubuhnya. Aku merasakan sentuhan yang luar biasa. Hm. Tapi kekuatan itu sedikit pun belum melakukan perlawanan. Tahu? Ah. Tapi baiklah. Aku akan mencoba untuk menarik kekuatan yang berada dalam tubuh bocah itu dengan senjata pusakaku. Oh, sang Dewi Petari Durga sembahanku. Senjata apakah itu perbawa yang ditimbulkannya membuat seluruh tubuhku bergetar hebat. Oh, oh, oh, Pastilah, itulah senjata pusaka yang menjadi puncak andalan Prabu Sora. Kujang Cakrab Buana. Oh, oh, oh, oh, oh. Udara di sekelilingku tiba-tiba saja menjadi sedemikian dinginnya. Pastilah, pastilah semua ini ditimbulkan oleh kekuatan dan perbawa kujang cakrabuana. Kemudian perlahan-lahan, Ranghyang Prabu Sora melangkah mendekati tubuh Raden Purbaya dan Cempaka sambil menggenggam erat pusaka Cakrabuana yang memancarkan sinar kebiru-biruan di tangannya. tunjukkanlah wujud kalian ke hadapanku demi kekuatan dan kuasa pusaka Kujang cakrabuana yang berada di tanganku. Kemudian perlahan-lahan, Hyang Prabu Sora melangkah mendekati tubuh Raden Purbaya dan Cempaka sambil menggenggam erat pusaka Cakrabuana yang memancarkan sinar kebiru-biruan di tangannya. Perlahan-lahan, Hyang Prabu Sora berjongkok di hadapan tubuh kedua bocah yang sedang tak sadarkan diri itu. Dan kemudian, penggerakan pusakanya di atas tubuh Raden Purbaya dan Cempaka seakan-akan mencoba menelusuri dan mencari wujud yang tersembunyi di dalam tubuh kedua bocah itu. Berulang-ulang kujang cakrabuana digerak-gerakan dan sesekali ditempelkan pada tubuh kedua bocah itu secara bergantian sampai akhirnya Dan itu muncul. Ah, sinar kekuning-kuningan muncul dari tubuh kedua bocah itu. Ah, demikian gemilangnya hingga memudarkan cahaya tipis yang memancar dari tubuh Prabu Sora. Demi kuasa pusaka Kujang Cakrabuana, keluarlah kalian dan tampakkanlah wujud kalian apapun bentuknya. Ya. Keluarlah. apa yang terjadi. Ah, tiba-tiba saja ada kekuatan yang ada kekuatan yang hendak memaksaku untuk penusukan keris ini ke dalam tubuh bocah laki-laki ini. Oh, oh. Aku, aku tidak sanggup lagi menahan Amistah. Ya, Ranghyang Prabu Sora tak dapat menguasai lagi pusaka Kujang Cakrabuana yang tergenggam di tangannya. Pusaka itu memaksanya untuk bergerak menuju dada pemuda yang terbaring di hadapannya. Dan tanpa ada yang dapat mencegahnya lagi, Cakrabuana, Kujang Sakti yang menjadi pusaka andalan tanah Pasundan menusuk dalam-dalam di dada Raden Purbaya. Apa yang telah terjadi, tuanku? Oh. Ah, mengapa tuanku membunuh bocah laki-laki itu? Ah. Oh. Aku tidak membunuhnya, Mister. Pusakaku yang memaksanya masuk ke dalam dadanya aneh-aneh sekali. Oh, oh, oh, eh, oh, pusakaku, pusakaku menempel erat di tubuh bocah ini. Oh, oh. akan menghancurkan dan menyayat-nyayat tubuh bocah ini jika perlu. Aku harus mendapatkan kembali pusakaku itu. Oh, jika memang itu sebuah pusaka yang sakti, saya kira mungkin urangkanya dapat membantu tuanku untuk mendapatkannya kembali. Bagaimana, Nista? Apa yang dapat kulakukan untuk mendapatkan kembali pusakaku ini? Ya? Cobalah tuanku dekati urangkanya pada keris yang tertancap di dada bocah itu. Hmm. Baiklah, akan ku coba petunjukmu itu. Dengan hati-hati dan dada berdebar, Prabu Sora kemudian mendekati rangka kujang Cakrabuana pada kujang pusaka yang tertancap erat di tubuh Raden Purbaya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.